Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul khamisah. Utai makalah tai dawuh ping kaping 5 An Utsman radhiyallahu anhu saking Sidina Utsman radhiyallahu Ana dawuh hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Hamud dunya utawi kesusahan mikir dunya. Hamud susah mikir dunya. Hamud dunya utawi kesusahan mikir dunya itu zulmatun itu peteng. Bil qalbi ing dalam hati. Wong mikir masalah kangelane dunia, mikir supaya carane untuk dunia itu mari pertengahan. Wahamul akhirati utawi mikir akhirat. Anane mikir carane untuk akhirat. Terus dipikir golek rumus iku nurun ku nur bil qalbi ing dalam hati. Ayil husnu, tegese utai susah azan utai husnul kami fil umuri ing dalam boro-boro perkara al muta'alliqati kang kekaitan kang gegayutan dari keikhlasan di dunia kelan itu soro itu jadi apa hujan iku mudliman iku matengno fil qalbi ing dalam hati wal husnul kai susah fil umuri ing dalam boro perkara al muta'alliqati kang hubungan fil akhirat iklan akhirat iku soro iku jadi opo ikilah hujan jadi iku munawiron iku madani Lil qalbi marifah Mila segane gampang ya, gamane dunia ini cara pangeran itu jifah, dunia itu batang, dunia itu rapi Nah, uang kok mikir ke kepentuk dunia itu jadi beban Perkara ini mau barang ora penting, barang ora asik kok dipikir caranya Paham ya, tapi nak mikir caranya untuk akhirat, itu padang tengah Aman rau sampean tadi yang diangkat kasau misalnya wong nara di duit raiso tujuan nara di rumah raiso ayam. Itu salah besar ya wow. Dari awal ulama itu ngerti nak dunia sing orientasi ini akhirat itu ya disebut akhirat. Kalau nongkrong di situ niatnya kemudian dino, itu ya mari ganjaran. Dia gue, kenora toma, ben amal ngamal, gue ya ora Pokoknya barang dunia sing sakit damel i anak dulu urusan akhirat. Ini dari awal gak dihitung Mulai dari Imam Ghazali dunia itu nak jinggo akhirat iku Quran redak tekno khoer khoer maknanya nopo a? misalnya sebagian ayat yasalu nakama dayum tikul ulma anfakum min khairin maknanya emin min malin ya artinya apa min malin terus wonten malih ayat wong-wong sing nak mati intaroka khaironil wasiyah mana nih khairon itu mereka artinya apa dunia padahal Allah ngeredak saya apa khairon udah Imam Ghazali itu nunjuk non semua harta itu buruk ini sebagian ayat ngeredak saya normal apa kalau ada ulama, kadang nggak ada ulama alim tapi sawayongku. Tujuannya sebenarnya orang melatih santri. Wah, kiai ini melas tuh santri ini tuh pikiran urunan ya kayak kiai ini, malah kiai nggak ada apa. Jadi aku setuju dengan Imam Ghazali. Gue jogeman gedeng dunia teman-teman. pie-pie nak kecekel wong ape Jadi ya Mau ana ayat misalnya istilah Allah itu intaroka khairadil wasiyah. Eh intaroka malan wajib al wasiyah tuh walid wong kuwarum. Misalnya sampean di duit orientasinya aku rumah ibu, aku ngurmat umat. Nah aku sudah kau merasa medit minimal dunia sing mbok miliki niati ben wong liya ora mikir kowe. Ya ben wong liya boten mikir sampean. Ini udah Nabi minimal minimal dunia itu sehingga dia nak gue gue harga diri orang berani umum wasyur antar ulama khairul mal mau biak gitu api-api duit itu sing dadi ana kuwi dihargai Pada bulan yang bupati, yang gue gue mobil diri ketok di duit ake, orang kepikiran toma. Di bulan yang suka, gue diri ketok mangan, ketok seger, ya orang mari toma. Jadi api-api duitnya itu mau kia bil irdi. Tinggal deno, uang juga. Joko, harga nopo. Terus Mang Ghazali nyontok nama alih, Mal juga disebut khair dalam ayat wa inna li hubbil khairi lasyadid. Padahal kafe mufasir nafsirin apa? Eli eh, hubbil mal. Innal insana li rabbih lakanu wa hu ala la lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Gak mungkin khair ning kene maknane apa? Mereka sedurunge innal insana li rabbih lakanu. Ngomong akeh engkare ning Allah. Ujuk-ujuk ana wa innahu li hubbil khairi nasai. Wong iku oleh seneng apik tenanan, padahal wong elek ora iso seneng apik. Maknane kaya temu iku mal, napa? Mal. Eling-eling. Mana si kina Utsman itu yo suka pol. Sampai iso nyumbang Nabi pas perang Tabuk itu 1000 dinar. Mun nanti mulai iso bolak-balik sak dinar iku 4,2 gram. Nah, 1000 dinar berarti 4000 gram lebih. Nah sagrame patang atau saya dulu menate kula itu enam belas miliar, benar? Iku sing no kanjeng Nabi di perangkap. Dan yang omah itu wakai. Iya, bisa no Orang santri nyumbang kayak ini enam belas miliar. gua alumni mereka generasi buyut dengan saya ini serang arahun. Nanti kok kiamat itu serah bakal terjadi. Santri nyumbang kayak ini. Nah, Artinya mau dunia lah, ya, orang mungkin sih Sayyidina Utsman ngumpul dunia nanti sedang. Nabi oleh ngendikan, ya oleh komentari ya saya. Nikmal malu soleh, mikrofili ya soleh. Sebagian riwayat, nikmal malu soleh, ya malu soleh. Dunia itu jadi barang apa? nah dikelola wong ah, ya. ini iring jadi kita harus gedeng dunia, jadi gambaran dunia itu sifat. Bagian riwayat kan dunia itu batang, yang berebut batang itu yang masuk. Tapi yang masuk masuk itu lucu, kasih nabi juga menangis gerak. Belah gua ayo ya batang. Tapi sing berebut raku dua asu. Belah gua enak. Ngajar. Ngono jadi gerah. Belah itu batang kok. Batang ini sing berebut raku dua asu. Menurut salah berebut. Mana gerah kemula ke tongkol dan doa. Wal makola tusal sifat itu eh, makola sing keenam. Anak Ali yang roti obok. Bakar Romawi. Mangka nafi tolabil ilmi kana til jannatu fi tolabil. Manti sapane wong ku kana ana sapa man fi tolabil ilmi ing dalam golek ilmu. Wong sing golek ilmu kanat mongko ana apa aljannah ke swarga utawa kanat iku ana apa aljannah ke swarga ana iku filati ing dalem golek iman. Wong kok golek ilmu berarti digolek swarga di keluargane sing golek iman desa pane wong kana ana sapa man fitola fikir ing dalem golek ilmu kana mongko ana wal jenah di keluarga ku fitola fikir ing dalem golek iman Ketinari yang kaya tenan nanti kan. Wong kok golek ilmu ku swarga golek ide ini ora dene golek swarga, swarga golek. Paman desa pane wong kana ana sapa man fitola fil maksiat ku ing dalem golek maksiat. Karena mengkono panarun rokok itu lagi dalam gula iman. Jadi rokok semangat gula iman sih masih. Tapi nak ngomong gula ilmu kok sampean ini suwargo ya semangat. Meskipun orang ketemu pada gula iman. Buat di situ nopo nih, nah suwargo ini rara di situ nopo gue nih. Penting gue suwargo semangat. Ini ku masih tiang-tiang saya ini ku sangking percaya nih nak menuso ibu Abdul Khalki Ruwono. Ini kau mau ada muka sahabat si finali dan masih muka sahabat. Ini sahabat yang paling populer muka sahabat itu banyak di final. Meskipun kita yakin ahli sunnah yakin nak Abdul Sahabat ibu Abu Bakar. Terus Umar, terus Utsman, terus Nopo Ali. Dari itu terus Ahlu Badri Nopo Ahlu Badri, terus Ahlu Uhudin. Dari itu orang Ahlu Beatir Ridwani dan orang Rutani. Tapi kabeh ulama hampir sepakat nak masalah ngendikan muka syafa itu paling top dan di final. Mana masih Sidina nanti ngendikan dan itu populer semua ulama tahu. Lauku sifal kotok mastat tuh yakinan. Ben si on akhirat si orang. on akhirat imanku yura ya tambah. Umumnya uang sak usai neng akhirat, itu imannya tambah. Kok opo sing ono neng Quran, saya kira nyata tengudi akhirat. Bang ya? Tapi saya dinali dawe umpama sampeyan ana akhirat imanku ora tambah belas darah padha wae. Lauku sifal hoto satu nama taklim. Ulama-ulama muka syafa sing nafsiri iku mau. Umpama wong iku ma'rifat billah. Saiki ning donya ana kaya ngene tontonan yo nunjukno kekuasaane Allah. Ana wong kok duwe dhuwit miliatan triliunan, kok Allah saking kuasane. Ana wong sarjana ekonomi nyai yo ya suwi, duha yo ya suwi melarat ora barbar yo ya saking kuasane opo kuwe ning donya ngalor ngidul yo mau nyekeni kekuasaane opo Kok ning akhirat darah padha wae. Ana swarga indah ngono yo bukti kekuasaane Allah. Ana neraka dasate ngono yo bukti kekuasaane opo Padha ini barang akhirat lho. Donya mbek akhirat padha wae kabeh nunjukna kekuasaane Allah. Mulane lauku sifal kotak Master tu yakin. Umpomo tutup-tutup iku dibuka, keyakinanku iku ora tambah. Maksudnya gak rapo doa ya. Imam Ghazali nafsiri, tak ina robat dunya wal akhirah wati. Pangeran dunya be akhirat tuh podo. Artinya kene dunya nak ke wong apik yo ya mau nyekseni kekuasaan Allah. Ning akhirat yo ya mau nyekseni kekuasaan Allah. Ono sing disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna allah, qad ahata bi kulli shay'in ilma ning dunya ngendikane wa taala Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi Allah gawe langit itu bumi yo itu ya tanah zalul amru guna urusan sing terjadi ning langit bumi macam-macam mau anak kiai reso dadi kiai anak wong awam dadi kiai iku nunjukno nek Allah kuwo ojo kowe kaya wong awam malah kiai anake ora mesti dadi kiai si orang apa nih bisa nih ngopo bapak yang nanti anak enak ibu anak ya ikut dari dia orang sama orang malah goblok menak ya biasa wa dan allah kuasa allah nak kerja anak anak yang biasa jadi dia ya keben anak kira jadi dia keben allah nunjuk kekuasaan itu ya malah kecangkeman orang anak pengusaha jadi juga yang ada pengusaha nanti ada dunia ini bapak bapak ya biasa wa panjat allah kuasa Pokoknya di digawe wala-wali tujuannya sitok di ta'alamu anna Allah ala kulli ini qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in Ini suku mah kita kemana nut analisis wong wong malah repot kafe. Ya analisis wong wong agak konsisten mas, tak karu karuan. Iki dawe Sayyidina Ali masyur muka safae wong kok golek ngelmu iku swarga golek ibune. Mergi tenggene riwayat-riwayat sahih ketika swarga digawe iku yo matur pangeran Gusti kula nyuwun sangat, kula niku rindu mek tiyang-tiyang soleh. Tolong orang-orang soleh itu tempatkan di saya. Paham Terus neraka iku iri. Mun irine neraka iku seru tenan. Dari pangeran, swarga iku rak cara wong iku kasih sayang. Ya Allah, saya ini orang baik, saya ini makhluk baik. Tolong semua orang yang koas sama jenengan kulo rindu, tolong tempatkan ke saya. Dari swarga, dari Dewi Pangeran, iya swarga. Kue rahmatku arhamu biki man ada. Kue rahmatku wong sing tak welasi tak dakok niku. Neraka gak terima, luwe apik men. Warga kue gak realistis. Ning donya iso maksiat. Gusti, atas nama loyalitas saya kepada engkau, tolong sing durakane jenengan bagian pulau. Mulane dadi iku bener sing dinanti neraka iku minat napa? Minat. Mergo nunjuk noto atine Allah kepen merekes wong sing mak. Nah, jadi mulane urip yo mau roto to. Siji taat bentuke rindu be wong soleh. Bentuk taat kedua adalah mangkel ambek wong fasik. Mane mesti orang ormas ke FPI itu ya sunah tuwa Pak. <laughs> Iku yo keting teman-teman. Terus ngono wong soleh mesti jenis loro, seneng taat utawa keting. Tapi wong mereka ngelakoni nglakoni loro-loro, anggere sing garang kok ngaji ora pati betah. Nggak saya ngaji betah kon demo ya rapati betah. berkomong rawon ora ono biasa wae. Ya semua. Lah sing repot koyo kowe kok taat yo ya ora betah. Demo yo ya ora Lu bareng pikir kok betah. Ora repot men. Rasane wong betah. Awak lele Paham ya? Jadi neraka itu disayang mbek pangeran. dia nganti jadi neraka ngono saking gemese mbek wong sing mak masyur dengan hadis-hadis suci emas itu nganti regani mulia mulai Nabi Adam nganti kiamat emas itu paling angkuh makhluk paling angkuh itu emas ketika Nabi Adam diusir sangka suargo kabeh nangis saatnya Nabi Adam tak balik malik pas ngusir Nabi Adam Allah ngusir Nabi Adam kabeh nangis mergo saatnya Nabi Adam piye Nabi Adam itu api-api makhluk Ya, paham ya. Kecuali emas. Emas itu takut takoki pengiran kowe kok ora nangis. Wong Adam tak usir ke swarga. Boten sudi Gusti. Kula nangis tiyang sing durakane jeneng. Iku Allah terus dawuh. Sikapem iku bener. Aku janji kowe tak angkat derajat. Orang ana wong ning dunya kecuali seneng Gitu. Jadi kadang mau ngerasa simpati, maksiat itu malah dibenderok pengiran. Mas ya kurang ajar juga. Lemas yang kurang ajar be Nabi Adam saya senengi kue, paham ya? Dari dunia gue kuali wale. Jadi <laughs> gue ya, merasa seneng mas, gue gue saya ratu simpati. <laughs> Artinya ngeten, sebagian alamat toat cara Imam Ghazali, cara kabeh ulama, al hubbu fillah wal buhdu. Paham ya? Jadi gue roh peristiwa misalnya politik, ono wong kafir, musa wong Islam, gue kudu tunduk nana luwe seneng wong Islam. Jadi sebagian tokat itu al-hubbu wal buhdu Nak seneng ya atas nama Allah, nak gedeng. Ngono pilgub gubernur kafir mbek muslim kok kuwi wis yang wae. Ora iso bareng ape kok apa ya? kok wae kok. Wis warasulan tahaba fillah wa Kok ngene apa? Imam Ghazali seorang ulama ngistilahno al-hubbu fillah wal buhdu Paham ya, jadi kudu jelas. Nah, aku nak panjang uang gula ilmu tenang, itu swargo gula ide. Kalau tadi, swargo dari awal, ya Allah, semua keindahan saya, tolong orang-orang yang mencintai engkau, yang tua sama engkau, kudu tengkuro Tapi rokok terus iri. Gusti, sebagaimana secara faktual mesti wonten sing maksiat. Kalau mantul yang maksiat, itu jatah itu. Ada anu kebun rokok gue lagi gue orang alamat teman nih ros dari apa? Eh, Eman tegese te wong istagola kang ketunggal sapa man yang dalam ilmi anafi kang manfaat. Allah dikang Allah dikang Laya juzu kang ora wenang lil bali kedhi wong balik ala akili kang gue akal apa jahlu orang ngerti lagi. Ilmu manfaat ilmu sing siapapun sing wis balik akil ora sah roh, nih wajib er, roh. Ya ora sah roh nih wajib er-, roh. Imam Nawawi yang menurut saya sing angel di di layak lil balik al akil luhu Ilmu sing wong balik akil ora oleh roh, nih wajib er-, roh. Karena ono sokoman man hakikat tidak hakikat tu toliban gule idil jannati maring suwargo warido lan rido lillahi ta'ala maring Allah tahu. Paman sapane wong kana ono sokoman. man ana iku murid dari ngarep oleh maksiat maring maksiat ana amung ana sapa man fil hakikat ing dalem hakikat iku taliban iku golek nari maring roto wali safatillah ta'ala maring benci bencine Allah ta'ala Wal makalah asabiyati makalah sing ketujuh an Yahya bin Mu'ad. Sangin Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu ini kita kenal termasuk tokoh pasti paling dikenal Ma'a sapa karim Ma'asora durakani Allah yang Allah sopa karimun sing terhormat Kayak kami bisa alit, bisa wong sing perilakunya terpuji ini wong waras, wong terhormat itu ya wong sing ratau maksiat Utara seneng maksiat Bahwa te karim ku man wong ibrimu kang mulia ana sapa man nafsu ngawak dhewe neman oleh mulia ana ditakwa kelan takwa Wabil ihtirasi lan kelan jogo jogo anil ma'asi sing pro maksiat Wala atarot dunya alal akhirati hakim Wala ataro lan ora menang no adunya ing dunya alal akhirat ing ing atas akhirat sapa hakim wong sing bijak. Wong nak bijak ora bakal menang dunya ngalano no akhirat. Aila qaddama tegese ora dhisikno sapa wong gak ing dunya. Wala faddalah lan ora ngutamakno sapa wong gak ing dunya ora diutamakno alal akhirat ing atas akhirat. Wong ora bakal menang dunya ngalano akhirat. Nah wong iku kecewa hakim. Hakim maknane wong sing bijak Zat eh, MC pun seorang sing bener fi afal ini dan berapa perilaku nih wong. Bahwa teh hakim kuman wong yang menau kang nyegah sopeman nafsu yang wakil iman nyegah min fati akli. Saking nyulayani akal iman asal ini kan selamat. Wong bijak wong sing nih terkendali nggak pernah melawan keputusan akal sing selamat sing waras. Artinya rata-rata akal lu keputusannya apa? Anggap melawan akal jenenge nafsu. Wal makola asamina. Gak kemana ngeten terjadi? Kalau mau nanti neliti lama sekali terjadi ulama-ulama. Wong mau ngerti akal iku nganggo data statistik. Statistik mana maknane nganggo data sing rasional, misalnya matematika. Tapi nak nafsu itu cara berpikir beda gedakan. Misalnya ini contoh gampang itu paling gampang itu urusan urusan seks, urusan sahabat itu paling gampang nyompol saiki ana wong dadi lonte umur 18 tahun, umur 20 tahun, ngono. Bariku dene terus urip ning Jakarta apa ning Tanang Bali. Terus rezekine iku kok dadi lonte. Lagi rong tahun dadi lonte. Terus oleh ngomong ngene. Mbak boleh dadi wong nakal nakal itu rai nak supir bener aku nak ini rai aku nak ini rai untuk dulu Mereka dua tahun menjadi hijab dia untuk punya rumus yang menyesatkan orang ini ramah Padahal dia ini umur 20 tahun, ratau zino, ratau jadi lonte, nyatanya urip Pinter? 20 tahun. Kan ada bukti tanpa profesi lonte, nyatanya mangan Pinter? tahun. Mestinya akal itu tahu, berarti ru omongan aku gak ngene gak mangan omongan sing menyesatkan sing berdasar naf Wani pulau suwon sing nate ngaji pulau, kowe nak ngopi sing seneng. Kowe nak sing kepeksa sing rokokan, nak pas rokokan sing seneng. Mergo wong nak nuruti nafsu ku parah tenan. Mun iki penting kula aturaken. Ana wong sing maniak dugem to maniak delok wong wedok udo. Alasane ora gak ngene ra iso seneng. Saiki delok wong desa-desa iku rokokan ning dibeli bojone kopi ngambu botol terus sama ora karo toh itu rajin zina ora delok maksi tadi takili ku anak keran ya seneng wong soleh-soleh ku ning omah jagungan jagongan mbek kanca-kancane bojone banter-banter Iku nak pancen kue niati ridho ya Allah pulau bersaksi bahwa toat atau tidak maksiat pun iso nyeneng no hati. Iku diganjar kaya wali abdah. Kowong saya itu gedeng kafe Nyongkone seneng ngenteni mak masih. Iku gak realistis. Nyatanya akeh wong seneng sing tanpa mak masih. Paham ya kalau maksud. Jadi wong ku nak kalah mbek nafsu, iku data statistik akal iku ilang kabeh. Wong dadi lonte rong tahun, untuk rezeki kalau lonte lagi rong tahun. Kok mungkiri rezeki rong puluh tahun sing tanpa didapatkan lewat dadi lonte. Waduh misalnya wong lanang ngono sing dadi copet. Umur 12 tahun jadi copet, tahun tahun di somangan korupsi rezeki nyopet. kalau kok iki nyopet. kau nak nyopet mangan noko Padahal dia ini umurnya 12 tahun mulai nyopet. Berarti waktu umur 11 tahun sing tuh rezeki tambah liwat. Tapi sausai jadi copet terus mungkiri akal sehat, koyo-koyo orang ono kecuali lewat. Paham ya? Itu pentingnya data akal. Nggih, nopo data? Data. Data. Iya, dengan ini. Mana kita ngopi sing seneng, nak dulu sing seneng. Ibu tekno yang sana Allah, nak toat itu ya, seneng, nak toat itu bisa lo. Mana sebenarnya kita kita tasawuf kono cerita, nanti saya mau nanti mati. Tapi gak coba nonton, tapi ini ke ilmu itu ya, rumah noai. Ono wong kritikap sing masjid, ono sing toat. Ini ramelok kafe, turu, turu neng kamar turu, takutnya nabi Isa. Kau ora melok ibadah. Anal mutaabid, kula niku wong paling ibadah dibanding tiang-tiang itu. Apa iso yang ngene temo temo. Kula niku ngelawan nafsu kula seneng dunya. Bermetu seneng dunya, seneng maksiat. Tak lawan terus tengok-tengok ning kamar. Ora kepengen. Akhirnya kita suwen kita surat dulu. Habisa didawi pengiran, wali abdalku ya wong iku. Jadi dia ngelawan dunia itu sampai turu loh. Iku ya oleh. Semua oleh buat tiru. Biaya-biaya ciri khas toat tinggal mak. mungkin yang kamar tentu masih ada terbatas dibangun kelayapan ngalor ini. Ya tentu dalam konteks modern yo iku yo maksiat meneh mergo anak bojomu kelaparan iya. Iya, dalam konteks apa modern. Tapi yo piye meneh kuwi ilmu wis rumono ae. Artinya ngeten yo umpama sampean dadi ulama. Nggih, umpama sampean dadi ulama niku yo di rumus-rumus sing ngoten. Kalau sering nonton mayat tengah ruan, terus keluarga ngelepas, kalau terang, toatmu gampir Buatan kerja sampean tahajud, itikaf ke masjid. Nanti sampean berisa, nih ngomah. Seneng dua TV, misalnya dua TV. Niati dua TV, gue rasa tetanggan, gue rasa bonan, gue rasani, kadang hasil, Dan itu sinetron ya rapati apa, ini sampean tangganan terus malah ngerasani tonggo. Kok bapak-bapak jago ini perapatan malah. Bapak-bapak. Saya berniati tinggal masih ya. Ini Cuman saling ngelamun di kamar, ngelok tikus liwat nih reng. Iku ya, ya untuk tikus itu bosen mati ya. Kematian belum mau itu. Ini hati, alhamdulillah kusti namun belok. Nah, contoh tikusnya pornografi ragu kelapnya. Pie-pie orang ono tak untuk tikus cuma. Jadi sing darah ini mulanya Dewi Ibnu Hajar Al Sekolani, oh boy, aku sampai tenang maksiat itu toat itu satroni toat itu mau dua bagian siji ngelakoni toat nomor loro ninggal mak maksiat ya wes kayak agar bersolat perlu terus ninggal maksiat itu ya wes to toat jadi orang uang kok ngelamun neng kamar gitu ngireng gelap tikus lima Bariku nyeblak nyeblak nyamuk. Kau jodoh lo uang kok rasa rasen yora. Ya iku uang ninggal mak. Paham ya? Muka-muka malaikat itu pinter ini, jadi dadi berono wong itu terus malaikat, "Oh, oke, okay, hebat Anda karena Anda meninggalkan mak." Mulane terus nawa ya dadak terlalu ning mak. Tapi ini diwarai niate ninggal mak. Mulane ya, cerita Nabi sama wali Abdul itu yang mungkin itu. Kalau iku. Kulo ngrasakno tenang dan toat paling enak menjadi meninggal mak orang enak rumah, Pancen ra iso enak. Mun nak Mana kula. Mane cara diarani gampang. Sampeyan tahajud ra mesti sah, sama istighfar ping satu orang mesti kober. Wis pokoke saiki misale ke turu garisak ngelidir subuh niati turu ning gak mati. Ora usah nyesal. Aku ora iso pamit tahajud nyen daripada rumah komom ora tahajud lain. Malaikat ora kangen tahajud, ngono tahajud itu eh, wis ngono-ngono ae, pokoke anggere terpaksa ra tahajud ningali ningati turu ninggal mah. Lani masyhur, nah kan mutasawuf iku masyhur. Tahajud ya apik, turu ya apik. Niku masyhur. Zaman dulu teng kitab Habib Zain bin Semit ning Al Fawaid Al Mukhtar sing di eh, kumpul nabi Habib Hasan bin Ali Bar murid Aku yakin itu nanti tahajud. Dengan mutasawuf ojo tiru tapi. Artinya nah, ojo tiru kok kowe terus sampe turu-turu ora tau jaga. Wong sutek elek kok. Maksudnya saiki aku wis ngerti kowe iku turu tak warai carane iku dadi tok atau ora aku dukung ninggal apa? Jujur. Boten kan sebagai ulama sing wis kliwat iku tak elmoni ora kok dukung boten senengane kok salah paham, paham. Kowe kadung biasa turu ora tau terus jelas pakat ya. Lha niati itu ingat tinggal maksiat. Abu Yazid itu ketika sok tahajud, ya dia kan ya tahu wali amatir, wali junior, dia senior sampai itu. Itu bareng bareng tahajud, saking ini protes. Ya Allah, tahajud enak ini ini kok terus donamu ala khosaro, ngomong turu gedune kaya Wong kok ora berebut rahmatnya pengen. Akhirnya Abu Yazid fasama fasami tuhatifan aku suara tanpa rupa terus dawe suara niku ya apa ya sih sing turuku ganjarane ora kalah mbek kowe kowe yo ya tak ganjar mergo ibadah sing turu yo ya tak ibadah alasane nopo kowe ya mergo ibadah mbek aku mergo wedi tak ganjar kowe wedi aku kowe nganti tahajud tak sange wedi siksa sing turu yo ya tak ganjar saking senenge aku ngerasa aman songko siksaku mergo aku udat sing apian terus ditinggal pulang aku seneng wah cocok mana kok ben aku nabi turu tak niati Gusti donya mau jenengan urus lah kok kula mikir Lain turu kok bebas tajud tuh ya duraku. Makom wis makom turu niku. Piye-piye Allah ku sifat rahmat. Lha Allah sapi iki ah, anak mbok tajud di barang lho. Tapi syaratnya sing waras loh ya turu. perbangan waras gregekan tuh Wah, <laughs> wis repot. Artinya Allah itu dat sing ambian tenang. Lan disebut wa mana ayatihi manamukum billahi wa nahar. Dia termasuk ayat Allah itu. Jadi saalimnya Habib Zain bin Sumis. Beliau orang alim alama dan beliau ngomong sing paling seneng nak mati Rasulullah itu tahajud. Nak mati Rasulullah itu ibadah sholat witir. Tapi beliau sebagai wong alim yo ngakoni umat Nabi ku umatun marhumah sing turuwe duwe sisi-sisi positif. Nek ana santri-santri mulai komando ora jelas nang mulang nang rumah masjid tamen ngalor itu jagongan pekancane sanggup ae ku makome koyo aku Yazid Al Bustami. <laughs> Mergo nek mati rohmane oh. Kalau pulang gimana soal akal? Gimana soal akal? Ya masalah akal gini uang. Misalnya sampean seorang bapak yang ke anak. Kalau anak sing sinau ya seneng. Kalau anak yang guru ya seneng. Anak ibu nagih sinau ya seneng kok turu sehat itu. Kalau anak tirakat ya seneng, kalau anak nak kue masak mangan kita lahap ya seneng. Biar piye hasil wong seneng itu pas sampai ya seneng, pas nikmati nikmat ya seneng. Sing ra seneng nak anak ibu maksimal. Mana Allah Taala itu ngendikan kanjeng Nabi la ahada ahyaru minallah. Ora ono zat yang paling cemburunan kaya pangeran. Mulane walidalika harramal fawahisha ma tuhara minha wa ma. Mulanya Allah ngaramno mak. Tapi asal gak maksiat Allah seneng. Gue contohnya ngeten, misalnya sampean misalnya, contoh dong, sampean seorang bapak, seorang ibu yang sayang ke anak. Kalau anak belajar terus ya seneng lucu, kalau anak dolanan ya seneng Roh anak tirakat ya seneng. Roh anak sing kue masak enak terus mangan lahap ya seneng. Pipi hasil wong seneng wis kabeh bener. Ah sing ra seneng misalnya ana anak kegiatane mecahi piring lek kuwi aneh gitu. Mung rusak tata Tata kuwi jenenge maksi. Maksi eling ini, Dadi wong ku asal gak maksiat wae. Kewau toat namung kali siji nglakoni perintah, nomor loro ninggal mak. Artinya artinya ini status wong turu itu ninggal maksiat apa ninggal tahajud. Muka-muka malaikat nyetafno ninggal masih. Jadi tahajud itu rawat. Terus panjang ngono. Ane gawe Habib Zain bin Semit senajan tau beliau wong khusyuk, wong soleh. Wong alim enak ngoten. Lan kula seneng maca karangane wong alim. Kelebihane wong alim ku ndekne ora cocok kelah. Iku ngakoni. Itu mbek wong-wong sing rang alim. Mentang-mentang dia sering tahajud terus orang itu seakan-akan harus tahajud. Gak ada kebenaran sama sekali bagi yang tidur. Paham ya? Tapi nak kita juga orang alim, bahwa dia nggak tahu ninggal tahajud lah tetap nunjuk no. Ada sisi-sisi positif bagi orang tidur. Ya udah gue hati fau di anakum aminu mimak. Mereka wong wali dulu merasa aman seksa. Udah ini saking senengi nikmati rahmatku. Mulane tuh. Iya gitu. Aku orang terus gue nak unung gue dalu gue tak turun terus. turun gue sering saiki wis umur saya ketahun, gue turun mulai nom itu gue terus nol. Tapi gue secara ilmu gue ngerti. Paham ya? Secara ilmu gue ngerti. Nah, rahmati Allah Ta'ala itu mesti wae aktif. Ya, cuma wong sing respon rahmati Allah itu macam-macam. Itu kan Mas Yurono wali atfal. namanya dulu yang mana gitu. Waya, wano, waya sadar, waya anjab, waya sadar, waya atfal. Ya, sebagian wali ini disebut satu Qadir, waya atfal. Atfal itu jama etiflun. Maknanya cah jadi wali ono wali hmm. ancam hmm. ancam sama energi mana nih Das Waya aktok, aktok sama ikutop, Wali-wali sing amer wiritan nganti jadi patok mi Waya autak autak itu sama watak, watak mana nih patok. Wali sing jadi patok Tapi orang wali sini Allah waya akfal, wali sing koyok tadi. Gak gelem mikir dunia blas, mau penggaweannya dolan, tapi tetep wali. Aku daftar sing niku sing <laughs> akfal. Dolanan. Kowe kok caci sik dolanan lesu mulai mangan. Bariku dolanan meneh lesu mulai mangan. Allah kok seneng wali sing atfal mergo dene ngerti nak biadi Allah, ngerti urusan iku ya Allah. Aku caci lek mung isane do dolan. Kaya caci lek mau dolan tok mergo yakin omah sono sing nguru. Tapi guys ra iso daftar wali atfal guys ketuan di depan. <laughs> aku lo iso aku mulai cilik dadi kulo. Kulo mau mau dadi alumni dadi. Hmm jadi wali kutub tambah abot. Wali kutub mau nasi wiridan sini sholat yang saya udah di paro itu gue sholat kopi air tahu abot. Wali anjak, wali cerdas. Jadi Imam Ghazali kategorinya wali anjak. Beliau punya kecerdasan menjaga tua i wali anjak. Wali kutub gak bisa bersilsilah. Nah, ini peluang paling banyak ya wali atfal nih. Tapi kue dolar orang dulu lo tak cilik orang oleh orang duit tadi orang Hasilnya kayak duit orang kaya wus, seneng kuku siomay. Gue kayak duit orang kaya wus, rasa seneng. Wah, iso kayak jadi wali akmal, kadut seneng. Rotawi kok seneng, cacili kok seneng. Angan, gue barang saya. Di daftar roh jalur rokoknya wis. Mereka darani wali akmal kok seneng. gue Tapi mungkin ya, apa seneng cacili. mulai teng sarai, teng saramanaket. Wal murad bil atfal tufu liyatuhu indahu dia merasa anak kecil koyok anak kecil ning ada apa yaiku urip dienakno dolan mergo yakin dunia wis diurus apa suka Allah subhanahu wa taala di duwe kuliah duwe sisi-sisi ke anak-anakan man Iku kalau nanti mau kitab tenggene kitab Risalah Usyarian itu wonten wali ketemu budak jadi ada orang yang dulu itu tidak wali jadi wali itu gara-gara ketemu cacilik Waya itu nyoba klik rasa itu ku Kita kok ikan apa ke dulanan santai, pada lumbio kamilan boleh boleh. Kenapa saya harus susah? Setelah saya dulanan pulang tuh pasti ada makanan. Karena majikan saya itu orang baik. Akhirnya wali pun nangis, ya Allah pun itu kok mikir urip. Aku urip, dia majikan rupanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti rezekiku kalau orang tua. Akhirnya ini asih boleh ilmu asih ibadah. aku yakin kabeh dikandung Allah Subhanahu Iku nak krono manja, krono tufulia itu tujuan. Tapi rata-rata wong ra kerja krono males. Iku mari rawani. Krono males tak dikeki wong seneng, tambah rawali, tak gile kok seneng. itu <laughs> tambah aneh. Pemenang roh bidan, narong yang ke satu sewu, manfaat satu sewu. Lu tak gile kok pinter matematika ya ora ono. Belum. Wal makola tu saminatu te makola sing kedelapan anil amas yang amas. Ismuhu te jenenge amas iku Sulaiman bin Mahron al Kufi. Muhu te asmane amas iku Sulaiman bin Mahron al Kufi. Radhiyallahu anhu. Ya al Kufi to al Kufi amin masalah aku. Mangkana rok sumali di atas lo. mantis apa nih wong kana iku ono porok sumali di opo model dasar man. Rasul man. pokok wong Arab nadar dari Wong sing donya dasare ku at-taqwa takwa kalah mongko kesel. opo al-al sun wa lisan anwas syirik khidinihi saking nyifati bagi ini agama iman. Wong orientasi orientasine takwa, selesan sak donya kon ngelem serai sober. Saking ngakie keapiane. Wa man tisabani wong kana iku ana para sumali. opo donya pokoke man iku as dunya iku donya wong sing orientasine donya. Kalat bakal kesel apa ala sunu bro lisan anwas bi khusroni bi saking nyifati tunane ni mas. Wal makna makna ni kungin man di sampani wong tamas takayu cecekelan sokoman ala takwa ing atase takwa. Oleh cecekelan binti tali awamirillah kelan nurut biro-biro perintah Allah Ta'ala wajibina bil ma'asi lan biro-biro maksiat. Di an asasa, gambaran seton dengan sarno afalahu ing pira di prilakune man di bimuwafaqa di kelawan nyocoki berapa pira syariat atau kelawan serine nyocoki syariat. Wong sing orientasi urip itu nuruti perintah Allah. Falahu mongko kau kedul man hasanatun. Te pira-pira kaapian kasira tentang akhir. Lalu so kamu ora iso itu nopo hasanah. Waman di wong kama sakai ketekelan sapa sokoman ala umur ing atas berapa pira perkara mukhalifatin kang layani. Layani bisa iman ing kalau rumong kaya kediman saya atau dari berapa kelean kasih roton kang akeh. Aja zat engkang lemah. Aja zat engkang ora mampu lemah. opal alal sunu berapa lesan andik rivalika saking nyebut mengkono mengkono saya bil ada di kelan itu. Mengkaruan. Wong sing kakean maksiat itu kakean dunia itu dunia sing kakean maksiat. Iku mau ditulis sak dunia Iku orang entek nulis saya ini, tapi nak wong apik ditulis sadunya orang bakal entek nulis hasanah. Wal makola tu tasatu tema makola sing kesongo an Sufyan Asauri, sange Sufyan Asauri radhiyallahu anhu. Wa te Sufyan Asauri ku Syekhul Imam Malik, ku gurune Imam Malik, gurune Imam Syafi'i, Imam sapi menangis Sufyan Asauri. Dawe ngaten, kulo maksiatin di saben-saben maksiat. Nasiatin kang timbul an syahwatin saking syahwat. Nah, eh, istibakin nafsi itu si berantane nafsu ilasein maring perkara. Iku fa innahu mung sakjane kelakuan yuda iku segarep arep apa hukronu apa kesepurane maksiat. Ai maksiat itu sing. Maksiat kok sebabnya kok syahwat itu cek gampang di Sebabnya kok syahwat. Tapi waktu lu maksiat nanti saben-saben maksiat nasehatkan kang dukul apa maksiat atau kang timbul apa maksiat anti berin saking sombong eh dakwal fadli tegesi mukwan Dakwal itu ngaku-ngaku anane utama. tapi nama maksiat yang boleh sombong fa inna rum kok lanjut kelakuan lalu saya boleh iso barat apa kufron ka apa kesepurane maksiat maksiat kok nafsu cek gampang di sepuluh tapi nak maksiat kok sombong itu angel di lian li anna iblis nah, karena saat ini hmm. maksiate iblis karena itu ada asuh asal usulnya maksiat ai maksiat itu maksiat itu minal iblis saking sombong mergo maksiat iblis awalnya kok sombong mulane angel sepuh. sepuluh Yas amu kau sombong iblis Anau saat iblis khairun wa apik min sayyidina Adam Sangkir sayyidina Adam Iblis nganti ngelawan pangeran Mergo yakin luwe utama di depan Nabi Wali anna zallata sayyidina Adam Lan saat ini keplesetnya Nabi Adam salam Diwakili melanggar perintah Allah Ngesuwi wil khulki karena itu ono aku gak ini selain Nabi Adam Iku minas syawati saking syawat Nah Nabi Adam gampang di sepuro Kodo-kodo melanggar mergo melanggar Nabi Adam tuh mergo nopo saking kepinginnya mangan Berarti songkos syahwat Nah iblis salah tapi di sepuro mergo motifnya som Intinya itu kegegeman masih yang orientasi ini som Mana kalau bolak balik matur Kue ku jagungan mbek cawe do ayu ku ya dosa. Mergo nambah wong ayu sama, Tapi aja terus ke jagungan mbek wong wedok elek ku ya dosa. Mergo ngen. Anu. doa, ae wong kowe de santri sugih, ana kiai sugih. Mau pancanan santri sugih jadi seneng wong fakir. Kadang seneng wong fakir malah ya Allah malah ngenyek memperbudak. Paham ya? Wandri ku wong kau niko nyaku, kau ngurusi kau wedung sewe sewe kau ikut jadi sentai perkara mahrum rasa itu gua mu apa? Dari seneng wong fakir. Odo, kue santri sugih dosa mtoma. Kue santri wong marah dosa memperdu. Odo potensi maksiat kita ini sah. Malah nak kue ketemu wong sangisormu ramah memperbudak dan itu biasanya takap. Kalau kalau nunggu paling uji bukaran di santri itu perkara ini kita di saltonat nanti kekuasaan. Paham ya? Ini kue wani sopo, wani aku, kue ku kok wani aku. Berarti kue di sifat takabur, nganggep mergo kue kiai, rasul lu yape di bang santri. Orang mesti, cara Allah sopo yape, ini di bang kulo. Ada jogeman maksiat sing asal usulnya itu sifat sombong itu merasa kita lebih baik. Lengi-lengi, makanya begini teman. Ada rata-rata wong alim itu Udah itu dilalek-lalek. Lali nanti santri, lali nanti pengaruh. Lali maksa kita kok ibu ngalim musuh jabir. Al alim wal mutaami al mutakofir. Gue ilim nanti mutaami. Wong alim al mutaami sing ngicek. Al mutakofir sing ngalek ngalek no. Al mutaami sing ngicek. Al mutakofir sing ngalek. Misalnya kata sepuluh di santri kau dua umat. Kecenderungan orang yang jadi kiai itu. Misalnya aku dua santri, acara alumni gak teko. Mesti keturunan kiai itu nyalah no. Santri satu kiai ini rata kok, mau santri rata bener ini. Padahal kadang santri itu dibener no Allah. Perkara no ono uzur syari ya ibu anak elor, ibu ibu elor. Tapi karena kita punya hegemoni kita ini orang kuat, penting nyalah no sih. Paham ya? Kan lucu kan kita nyalah no wong si toro pangeran dibener. Iso ae dene ra teko mergo ono syari anak elor, ibu ibu elor. Gue diwadifang rumah masjid. Tapi kita sebagai kiainya kadang pakai hegemoni, saya kiainya, anak gak teko berarti wani. Itu repot ya. Kan kalau termasuk kiai saya ngas micak sidik-sidik lah Berat kalau bukan ada takon, ada orangnya kalau bapak santri itu sentuh kosong atau apa? Ya kadang ya orang yang provokasi lu bukan nanti kita. Oke kok tukang neliti kok rokok patet ya. <laughs> ya mesti ya orang yang provokasi. Lu kan gak apa itu nih? tapi saya bukan nanti suami. Masalah. Masuk jenengan boten beto. Kagak aku rokok pangeran ya. <laughs> Rom yo ya, ngono-ngono iku kuwi wong nganggur. Oke Pak itu orang pensiun rasa genteni ya. Mergo ngono, kadang kita ini menfonis itu berdasar kiber. Kiber itu sombong. Saya merasa putrane bapak, merasa guru, orang santri rata kok terus terus ora oleh. Kadang yang tidak datang itu alasannya syar'at. Lo ngaji tuh meriki gue, gue tengah sih. Lo kepikiran sama rata kok, kau rasa mikir gue biasa ya kau apa serata kau ya sing elek iku maksiat orang orang tak takut jalan kan bukan ngaji wah aku sono dugem artis kok malah teko rugi wah aku perkara perkara masih tapi nak alasan itu semua gue ada dulu sebentar mau mawon dulu rank alhamdulillah kalau cita-cita ini mau dulu rank rank itu orang orang itu berarti toat mereka ninggal mak Mulane Imam Syafi'i menantikan uhibbu dari Imam Syafi'i kula jele. Uhibbu an abusta hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya syai'un yuhu masyhur. Aku seneng mulan seneng pot bahwa ilmu Rasulullah ku bentuk ning sapa wae. Tapi ala alla yunsaba ilayya syai'un yuhu dan tidak ada ilmu itu yang dinisbatkan ke saya. Wala yahmadunani dan mereka tidak memuji saking ikhlas Imam Sinten. Nah, tak kok wong alim ya, muta amin muta rofil sing micek, sing lah. Mana kalau orang juga wong apa mau kerja ge kerja, lo biasa wae kerja ge biasa, ge sering celananan turunan, gue wae celana bi anak lo biasanya ge mancing atau nah, mau mancing bi Hasan. Lo selalu nanti tuh wong alim, lo nah, kira alim gue eling nang alim, innalillahi lo inna ilaihi Mau sing alim tak lala-lala, lo kira alim gue eling. berikut ciri khas wong alim ya, muta amin. Gitu micat sidik-sidik ya, lagi sidik. Kulo nu biasa ngatos ane iki blojo piyambak mbek anak. Iya, kadang-kadang wong kudu ngono nggak piyambak. Nek ono belanjaan no te bayari aneh-aneh wae. Gendeng. Tapi uang ra kudu niru kula ya Cuma ilmu itu cocok ra cocok buat mbok rungokno. Ilmu ya, kadang kita menfonis santri begitu tuh karena kita sombong, punya sayur tonak, punya kekuasaan. Sehingga dengan seenaknya kita darani santri rata kau itu krono elek. Padahal kadang ratakan itu bikin nisari karena dia punya masalah syaratan. Yaitu misalnya rumah anak atau rumah tujuh. Paham ya? Meskipun santri dia punya kitab dari Allah, nah iso kon ibu. Itu kan urusannya kitabnya dia dengan Allah, tapi kita juga kena kitab wajib kusnud. Kusnud. Mulane bener Imam Sapi cara aku saya dijadi wong alim pokoke muta amin. Kalau gak sering diprovokasi yang Wah, lu ini apa? Gue sering sering darah apa? Saya buat nanti ya, Biasanya ya gue biar. Nah, kalau gedeng sing lapor ya keliru. Kadang sing lapor niatnya ya apa? Dia kepengen kafe gue nurut. Gue juga ya gedeng sing lapor juga jelek. Masa apa? Mungkin gue tak jenara. Gak ya, aku mari rara PKT. Terus ibu genten itu ya. Itu udah ngerti. Enggak, alhamdulillah sudah lapor. Bertokoh ya. Dia cek udah, saya alhamdulillah. Oh, kapok itu iya, anak birong, mana kok kalau birong birong, ben gue nanti sekolah ini kuat, ben orang gue sekolah betul ada tak. Ya anak mesti Terus jadi murah, oh, sekap tren kiai tak kok, tak kok saya Jadi Jawa Tengah itu orang maju. Biasanya anak anak tak takut ya anak ini, kalau Jawa Timur usum. Iya, bujuk wis biro. Sing cerita ke Ida Timur. Wah, semane. Jarak antar ke Ida Timur ora usum tak kok alam. Iya, bujuk wis biro. Dadi daerah keterantaran kan. Kene kono wis lasim ki wayo wis nopo. Kulo de kondo kiai bisa yo alim kulo, goblok ora karo. Ya iki bojone wis tau perkembangane cepat. <laughs> Mata lah kok wani wae Oh biasa pengemis teng Madura kan bojone tiga. Bajingan <laughs> jadi pengemis. Tapi tenan yakin, jadi kita santai-santai santri kulon Madura, pengemis teng Batu Ambar itu teng itu udah bojone lho. Rata-rata ngemis itu sidina tak suka ewu. Suida ewu berarti nak sepuluh 10 atau enam ratus, Berarti nak sak wulan nak entuk piro? 18 14. Rong juta tangan atas. Iya, wah kena yo ora gitu. Juta patang atas yang Madura kena. Lani anak cat yang Madura anak kiai. Muka-muka bodoh bodoni ya nih. Nanti ditonton. critane. Nah, kiai pas jam motor kreditan terus tiba. Nanti itu sih sebenarnya jadi tiba. Nek tak lagi buri sih. Pak Haji, Kok malah ngurusi sepeda motor, gak ngurusi istrinya. Oh, kalau itu di rumah banyak ini satu. Lewat sudah motor lu situ. tapi sudah dicat di bawah. Maji udah ngurusi istri, kok malah ngurusi sepeda motor. Lu ini masih belum lunas. Nah, itu malah istri ya. Bapak, oh kalau itu banyak. Ah, sing kita ngono mau turu, mau turu nyeritakno daerah dhewe ku kacau. Yo anekdot tapi fatwa. Jadi yang jadi murid kusulkan yang lo nanti lagi jadi jadi murid. Oh, usung gue sudah jatuh cerita kok anak ibu. Pengen pulang kok usum. Ah, repot. Wal maqalatul asyirah. Utai makalah sehingga ke-10 disibat saking sebagian wong sing Wahum te azuhatu aladina wa ngake ikhtakoro kang nyek sapa ladina adunya ing dunya. Walam yubalu lan ora peduli sapa wong biya kelan dunya. Wal akhudu balik jupuk sapa ngakeh minha sanging dunya qadra darurati. Eng kadar sing darurat darurate dunya, darurat mereka. Tapi termasuk kadar darurat itu koyok ngaji kulo kita lu termasuk kadar darurat darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyarakat. Mulane sampean kudu dukung, wong sugih kudu mbok dukung. Meskipun berak butuh kudu sugih, sing lain ra itu takdir. Misalnya ngeten nggih Darul Mafasid, kula di dhuwit sak miliar misalnya. Atau juga di dhuwit sak miliar. Ana tanah pinggir ratan. Nak dituku Cina udah di niklap to dadi nggon-nggon maksiat. Kok ngene malah. Ana tanah pinggir ratan, kuwi ngerti nak wis dituku wong fasik. Ya wong fasik ku Cina cek ora Cina. Terus isune utawa genang-genenge ya karuan wonge wong fasik nak ora tinggu karaoke sing maksiat terus tinggu dugem atau tinggu nggon-nggon maksiat. Terus kowe duwe dhuwit sak miliar, Nak buat tuku kue jadi perumahan keluarga biasa, Membawa anak, bawa mantu. Iku kue wajib tuku. Mergo ben ini Allah tinggal sujud, doa. toa. Nak tuku maksiat berarti tinggal mak. Dan ini ya termasuk darurat. Dengan Anda beli berarti darul mafasid. Bumi itu oleh matur nuwun tenanan be kue karena dengan Anda beli jadi tinggon Tak Nak diganti beli mereka jadi tinggon mak. Mau nih kalau tunggu di budiku fatwa Wong sugih wajib tuku tanah pinggiratan sing potensi dikumasi. masjid. Lah sing darani nahi mungkar ya termasuk ngono iki. Saiki misale ana karaoke utawa dugem. Kowe nglarang saiki ning zaman modern iku hak asasi manusia, kadang tuh izin kok pemerintah. Tapi nak sing duwe bangku terus kok tuku selesai. Wong em. Ah, bubar, bubar, bubar. Gue ngaji tafsir jalalan. Kan? <laughs> Paling enak. Dan saya ini uang dua tuh udah bodoh. Apa uang suka gue gede. Alasannya yang berkoral mau beda. Ini gue keliru. Saya ini suka gue jarang. No. Saya orang gue tuh di masjid. Yang penting jadi gontok. Kadang-kadang kiai ini ya over, hukum gue masjid, gue pondok. Kadang gue jenis juga gue raprotes, terus gue mau kena-menenan gue. Nah, omah itu tahu, saya sebenarnya tetap rumah keluarga, yang penting orang di rumah. Lalu pulau paling masalah nu paling setuju mas saya sarang, mas saya sarang ekstrim itu Ada seorang kaji atau tanah yang berbatas. Iku digo kaji satu warga, sing mungku ini Niku pas sowan mas saya sarang, aku rada tau teko pas kita berangkat kaki Uang kok goblok ini. Salah nopo ya itu loh itu di dituku Cino. Ada yang perbatasan, nak di dibu karaoke, dikubur maksiat, kuis dosa selawat. Kaji lewat, wah mau begitu. Ya ora tau tenan Mas cara Mas Haji. Masuk kowe kaji para pengiran di bang kaji Tunggu dulu. Karena itu tadi dengan dibeli mereka, artinya kamu memberi peluang itu dipakai maksiat. Apalagi yang potensi loh, yang potensi maksiat misalnya tempat-tempat wisata. -tempat Akhirnya saat ini alhamdulillah gara-gara peristiwa itu sampai saat ini jadi etika bersama di kawasan sarang wong rawani adol tanah kecuali nih wong soleh atau minimal wong netral. Ya alhamdulillah jadi ada gerakan. ngeri mas. Kadang uang soleh di tanah pinggir rata, mentang-mentang kino atau ngomong fase ngergani larang wong miliar, sing wong biasa ngergani wong soleh ngergani sak miliar jika no, sing rong miliar. Nah tapi nak misalnya wong itu digogon maksiat, sing dosa tuh, wong apa? Gue uang mikir. Paham ya? Jadi uang gue mikir. Bumi Allah nak iso ya juga soal. Ini cara pula. Uang suka itu kudu buat hukum. Lah contoh ya wajib nolak. Kenapa kritik ya kritik aja. Tapi rasa gede. Iya penyitaan modern adalah dengan dibeli dulu penyitaan itu ada ghanimah. Wong kafir perang kalah terus dicita wong Islam saya kira ono perang seperti itu. Anane penyitaan aset mergo lewat jual nopo bel. Kasus sama Australia terus saya tengah Amerika dan Belanda. Banyak muslim Inggris tukunya apa kata tanggung-tanggung tuku gereja. Barang gereja ini dituku tidak teramat. Kan kata tambahan ada tentang khazanah teng ngene TV tujuh. Sisi-sisi Islam dengan Inggris. Ini mesti dulu dari apa? Dari gereja. Karena orang Inggris sekuler, gereja ini rakurma, terus dituku tidak teramat. Lalu arah pure terus mau ya masjid itu kan tuh ya mau. Neng kono biasa tuh gerejo atau masjid pada mana Nah cara neng Jawa kan wah perkara tentang tanah wakaf peroleh tidur, Nanti masjid elek ora dibangun itu wakaf peroleh dirubah-rubah. Mata nopo. Nah, neng kono biasa gerejo tidur masjid tidur mata nopo. Tapi itu tadi jadi kalau baleni malah ya, ya terus fatwa-fatwa fakir modern itu seperti itu. Mungkin kalau seneng nak orang suka kedunya, orang suka soleh, butuh kedunya. Saat aki itu tanah. Niati nyita songko kemungkinan dikuasai wong fase. Kalau baleni malah ya, niati nyita kemungkinan dikuasai yang apa fasik. Lah anak ini kita jenenge ya orang dunia, mereka motivasi dulu. Ini mau dapur mafasid, mau kedamun ala jalbil masuk. Lengeleng, malah mulane wong kudu sing jembar ilmune. Rasulullah buatan suge, tapi dia dukung sahabat yang larat jadi senengi katus Bilal, Ammar, Suhaib, sing suge dia disenengi katus Abu Bakar, Sayyidina Us. Mari dari Imam Ghazali nak ngritik, kau jangan kau dua duwe sing goblok, penting wong suge. Waktu isa Rasulullah waktu him al aghniya waktu jadwal wal amilun wal fuqara, Imam Ghazali juga tenan. Rasul kau juga itu berdasar dawai Rasulullah. kau balen malih. Kau juga itu berdasar dawai. Rasul. Padahal Rasulullah zaman sugeng yang rumah Abu Bakar wong sugeng, rumah Utsman wong sugeng, Abdurrahman bin Auf ya wong sugeng. Meskipun Rasulullah yang rumah Bilal Amar Suhaib wong larang, Wong sing duwe ajaran zuhud wae ora gedhe wong sugeng kok kuwe mat gedeng. Artinya biasa lah. Ketika Rasulullah diusir ya sebagian sahabat kaya raya. Sing masyhur ya Abdurrahman bin Auf paling kaya. Abdurrahman bin Auf nak dagangan saking Cina, saking Sam niku Madinah itu kayak gempa. Saking aki kula ane wong tong, ana grono Madinah ihtazatil Madinah bi kafilati Abdurrahman bin Auf. Jadi anggar Abdurrahman ra teko, iku itu iku krasa mergo kayak gempa saking aki kula ane wong tong. Nah, tau pirang kilo, nah, terus ribuan, nah, terus kayak buah, Saking suge sini. Sampai kalian sampai Nabi kadang nangis, nangis Abdurrahman Auf perkara ini. Kabeh sohabat. Padahal Abdurrahman Auf termasuk al-Asrah al-Basari Nabi dan akan Abu Bakar, Utsman, Ali, termasuk yang 10 besar adalah Abdurrahman. Enak nopo ya Rasul dengan nangis, kabeh umatku sahabatku sing para kagum bersuara. Tapi paling lambat itu Abdurrahman Saking suwene audit. <laughs> Saking suwene nopo? mengapa Nabi Sulaiman paling gurih swargane di antara para nabi. Lianis bilang belum. Sulaiman itu malaikat ngitung dunia ini urap berber. Akhirnya terlambat. Mana dunia halal wa hisab wa haramuha Nah halalnya jadi hisab. Mana di Sulaiman keluarganya paling no, iya, iya. paling. Jadi karwane wis saya milah sisi tiap sitok itu kayak kayak sini yang gue opo gravitasi tau ora gue ekstrem. Jadi dunia halal wa hisab wa haramuha. Tapi nak dari awal itu niatnya nyita kongko maksiat, itu melebihi gak dunia. Tapi melebuni udah pasir, mukot ala jalbil masuk. Mana eling-eling, mana Imam Ghazali tenggini kitab Ihya itu fatwa. Ono wong jadi ahli fikih itu haram. Gara-gara ning kawasan ini ini wis akeh ahli Padahal dia ini di kemampuan iso dadi dokter. ujungnya sudah di dokter. Mereka nak jadi ahli fakih, mau mari hasut-hasutan di ulama fakih setempat yang misalnya. Tapi nanti ini orang jadi dokter Jawi Imam Ghazali pas itu Pakam mimbal dadin muslimatin laisa fiha ila tabibul muslim. Kulo cek apa komentar Imam Ghazali. Banyak negara Islam saat itu yang semua topik pasti orang kafir zimmi gara-gara wong soleh ra gelem dadi dok. Kulo cek eling cek cilik. ana kiai alim kok lara ora oleh rumah sakit. Jadi wedi disuntik mati. Ora tau tau dokter itu hmm. non muslim. Kulo cek saat ini kata alhamdulillah dokter gue santri anak ya, nah, iya. Ya alhamdulillah tenang. Kekhawatiran gue apa sih? Gue cek ini gitu. Lah iya artinya ngeten itu ana wong saleh pengen dadi dokter. Nak niate menutup peluang utawa niate ben ilmu ini ra dikuasai wong kafir, itu juga. apik. Mergo nek iki dikuasai wong kafir kok kiai loro wong kuatir, mereka dokter non mus. Ana wong saleh loro wong kuatir, mereka dokter non. Tapi baru kayak dokter-dokter muslim itu happy, kita nyaman. Nak niate ngono ku yo ora dunyo, mergo darul mafasid mukot jamun ala jalbil. Lah saya kono polisi wedo, itu orang hukum yo haram, itu kok dadi polisi. Ngalor ngidul di depan umum. Kuwi yo aja ngono tok mikir. Saiki nek ana polisi wedo. Sono isu narkoba didelikno ning vagina. polisi nek rugi gak yo. <laughs> Mbok yo wong mikir. Sebagian wong di kasus wong wedo, lah polisi lanang kabeh investigasinya tuh Paham ya? Tapi kira usah muni halal, kerja sekolah jadi polisi, pokoknya ngomong kayak aku. Baru ngomong di supaya uang alim tapi rajin. Lah, tapi rajin jelas, umur aku racun jelas, pokoknya jelas. uang nabi dewi kadang gak fatwa yo. Orang jelas. berdoa di api era jelas. Misalnya al halal bayinun, mergo sing jelas halal. Wal haram don itu jelas. Tapi nak segera jelas sudah nabi wa bina umma umurun mustabiat. Kadang yang mirip-mirip. Misalnya kowe ngaramno uang itu jadi polisi. Wes, wabe polisi lana. Terus ono kasus perselingkuhan dan semuanya harus dibuktikan. Pemerkosaan. Nah, ono ini wong lanang ini yang vagina. Terus polisi ini rukin. Baru gitu wong ayu. Aku repot tuh. Koyo mikir. Tapi baru kayak ono polisi wedok sing ngono iku ditangani. Ketika cek sperma apa betul ada spermanya tapi kira usah muni halal, muni halal resiko nanti jadi gerakan masa, wong pengen dadi wong itu pengen dadi. Tapi kira usah muni haram ada halal sing harus ditangani polisi. Perem. Susah ya opo sih iso mikir semana kok muni haram mutlak. Wes dohir haram, dohir bahmu kowe ora tau sinau mikir, ora tau sinau ora suwe aku. Wong kudu mikir. Mulai dari Imam Ghazali, aku ku mangkel kok ono tren wong seneng jadi wong ahli fikih di kawasan ini, Wong Ali fikih wis akeh. Aku ku nyesal nih daerah ini kan berdokter mesti non muslim. Mungkin Imam zaman Imam Ghazali suka. Jadi mulai itu ada beberapa gerakan. Dan sama pengusaha seperti itu. Bisa agar jadi wong duwe bis mesti Cina, Agar wong juga mesti baru orang Islam sing kedua terus ada kaji duit bis. Meskipun baru kayak juga kan buku penjara, itu macam-macam kan resiko. sanggup aja sekolah menolak nyatanya bar metu dibijak terus ngarang buku tasawuf kemudian metu ke penjara <laughs> kalau di konco bar metu penjara itu bariku boleh Gus saya cium suki apa ngarang tombol hati juga tuh bisa penjara kita tenang orang popo sama lagi soleh puluh Orang orang popo plus. Cocok. Ini nabi ngarap buku, ngarap buku Tom apa Tom punya hati. Tadi sering ketemu pulau. Terus dia buku reda dan soalnya raka ruwet ngaji kok ngomar. Ini pulau nama saya juga ngarap jadi sumpah gue nak ngaji gue ngarap jadi. mana ya. pun rokok tinggal aku aku. Jadi darurat itu macam-macam, jadi eling-eling. Jadi uang itu anak ulama, jadi Imam kalian itu luas pandang Mengenai Rien masa hari ini, nanti bahwa uang kaji itu haram. Mak nganggu fasilitas uang itu. Jadi ini itu yang menurut saya uang yang hebat, dan bahasa itu uang itu Ketika beliau nanda di resolusi jihad, itu di antara fatwane itu, ben wong Islam ora ngrasa londo iku dasi gedhe. Kalau londo dasi gedhe ini berarti wong Islam minatnya ning haji. Haji anane mengaku kapal nopo? Kapal nopo? Londo. Akhirnya bahasa fatwa, saya itu kimber itu wong Islam rasa haji, kok nak do haji, mengaku kapal londo kok nyugeno londo, terus nak di hubungan sosial wong raiso bayangno urip tanpa londo, mergo nak kaji kudu liwat londo. Akhirnya fatwa bahasa ini masih resolusi jihad sampai ngaramno kaji sing manfaatnya jasa nih wong di zaman dong. mereka juga manfaat no tenan. Meskipun saya kira usah fatwa ngono, konteksnya sudah tidak. Ya mau mereka disebut darul mau muqaddamun ala jalbil masuk. Haji itu masoleh. Tapi orang nolong gue itu darul rumah Darul mau muqaddamun ala jalbil masuk. Ini ini mengenai sampai nanti kampung mau suka misalnya Pokoknya yang bersolah itu dari no halal. Ini karena yang ngarang juga alif saya nawawi banten alif. Misalnya yang desa ono calonan lurah, nah sing dadi zaid, itu misalnya wonge penggaweane dugem maksiat. Nah sing dadi bakar itu soleh. Bakar tuku suworo itu halal. Mergo bakar tuku suworo jenenge gak nyuwak, tapi demi iqamatil hak. Berarti bakar itu mau buat duit demi tegaknya kesalehan. Paham ya? Orang iso bakar gua arani nyuwak. Mergo dekne kepen dadi lurah nak sing dari zaid kok desa rusak, sing dadi kudu aku. Aku santri, saya ini bakar tuku suara mbok arani nyuwak ku nyuwak apa yang orang sing dadi dekne gue maslahat bang sing dadi. Mana cara fatul Muin nah ono kompetisi soleh bedo, wajah ke ala soleh tolabu baru dibadrin mah. Paham ya? Jadi wong soleh itu dadi no halal, mereka bakar iki ora iso bakaran nyumpah, mereka ini tuku suara, dan sing soleh dah. Nah nanti bakar ora tuku suara, sing zai tuku suara, padahal bakar mampu, malah bakar dosa mereka gara-gara dene medit, sing dadi wong fasik. Lain patung ini hebat tenang. Nah ama kompetisi soleh dulu, wajah ala soleh tolak gua lo bibadlil mah. Lah tapi nak zai tuku suara, jadi nyuap. Perkarane dia wong fasek, wong fasek menang mergo duit. Berarti nyung. Iya. Tapi nak wong soleh tuku suara jenenge dia mau membiayai kesale. Ya. Paham tak maksud dia? Eh. Paham ya? Kok iso barani nyuap piye dia demi kemenangan kesale? Mulane jadi wong soleh luwih gampang halal. Paham ya dia? Tapi lah nak ngene ku haram. So abakar ku ya soleh, Zaid soleh, soleh Yudaudi, ya gak podo aja Lah iku tuku podo harame. Paham ya? Mergo ora ana darurat bakar dadi omongiku ya ngono iku Zaid dadi. Ya. Mulane kena dia musuh kudu wong fase gampang halal. Paham tak maksudnya? aku? Mergo nek ana wong fase pertarungane soleh ambek fase. Tentu wong soleh wajib mbok dukung. Tapi nak soleh soleh soleh nyuape podo harame. Mergo golekno wong soleh. Mana uang kudu mikir. Kadang-kadang kiai kiai u luas pandangan. Wong soleh kok tuku suara haram. Lah nak wong soleh tuku suara jadi uang fasik kok ya bengok-bengok. Sing dadi iku malah desa rusak. Padahal kita ngerti cara hukum sosial gersing tuku yo. Ya, jadi menang. Boy ya uang mikir mana tak anggap patung ini modern banget. Ya. Zaman itu dia ngendikan nak anong soleh toleh kompetisi wajib anak soleh tolak buhu walau dibatiri mal. Yang soleh wajib kompetisi meskipun dengan membah, ya. Ah minta masuknya. Ya gue mau kalau no tanah lapangan yang fase kebentukku sak lihat orang soleh kuat wajib tuh. Baru kayak gitu uang soleh tinggal to. Ah, Umine yo ya seneng. Eling-eling ya. Jadi dunia sing kadar turut iku ra dilebokno dunia ya dilebokno ahli. Mulane sirine di Nabi marai sahabat ngalah wong kafir dalam macam-macam. ini ya sebagian itu masalah darul mafasid mukhodamun ala jalbil masalah. Weleng-eleng. Mau disebut wa'id lahum mastata'tu min quwwati wa meribatil ribatil khaili turibu nabi abdu Ciri utama kebenaran wong fasik wedi wong soleh Eling-eling ciri utama kebenaran itu wong fasek, wedi wong so tu ibuna maknane medekno, irhab maknane medekno. Saiki gara-gara di tiga Kopi 3 Kopi KPKS macam-macam. Gaya perda misalnya anti narkoba, anti prostitusi. Kan yo lumayan sing Zino wedi mbek Satpol PP. Kaya apa nak sing menang partai-partai fasek, sing soleh wedi wong fasek. Kalau ini malih. tetap barokah kan? Gara-gara ono perda-perda anti prostitusi misalnya sing zino wedi sing ora zino. Berarti fasek wedi wong so. Kaya apa nak wali an sing soleh wedi wong Paham sih kalau Mergo merkuti antara ciri agama adalah turhibu nabi adua wong. Wong soleh itu no musuhe om. Eling ya. Dadi jadi diwolak wale, ojo sing soleh wedi wong itu repot lah soal walian ngono repot. Mante nih wong adnabe iku dosa sapa man dampan kelan dosa. Taham malahu tegese nanggung sapa wong nggo ing bahwa Wa wa teman wiyat haku guyu sapa man. Wong sing nanggung dosa dekne guyu. Wal halu hale te keadaan anak satu nih wong ya iku seneng sapa wong fi hamlihi kelawan bitahammulihi. Bitahammulihi kelawan gowo dosa. Fa inna wa mangka satene wa ta'ala yudkhilu mlebu ana sapa wa iman anaro ing neraka wa hale teman yakin nangis sapa man. Wong nak dosa kok ya guyu. Dosa lho guys. Iku dilbono apa neraka dene tangisan. Di anna haqqahu krana satane hakiman iku ayan dimain ento ketun sapa ayan dama ento ketun sapa wong. Wa astaghfiru lan jaluk sepura sapa wong apa ta'ala wa ta'ala dalika krana mungkon-mungkon dosa. Waman desa sapa wong wato ato at sapa man wa teman man kinangi sapa man. Ayaan krana isin nawai ta'ala sing wa ta'ala. Wa khofalan krana wedi menusang wa ta'ala ala taksiri ing atase pepekane wong fitil kato ati enggak mungkon-mungkon ati. Fa inna wa amur satu wa ta'ala yudkhilu mudkhana sapa wa iman al jannata ing swarga wa wa khalid iman ya hafizu bi sapa man. Ya farahu dikse seneng sapa wong wa ya al farahi lan banget banget e seneng. Di khusuli matlubi. Yudkhilu mongko mlebana sapa wa iman al jannata ing swarga wa wa khalid iman ya hafizu bi sapa jadi Dadi wong sing taat tetep di pangeran iku mlebu swarga kanthi Mana Manane ya farahu dikse seneng sapa wong wa ya al farahi lan banget e seneng. Di khusuli matlubi krana hasil tujuan iman bahwa ti al matlub iku afwahi sepurane Allah taala wal maqalatul hadisata wal maqalatul hadiyata asyarat ti makalah sing ke-11 enak cara nafu ya ahad ke asyara sampai tisata asyara kabeh mabni fathah. nih ning nih Quran wa alaih hatis ata ashar Mestinya kan mubtada akhor kan alaih hatis atu asarin tapi tinggal nih Quran wa alaih hatis ata ashar Terus ini itu ahad ke asyara kau kan. Wa angger nih niku dadi mabni ini itu ahada asharo kau kabar bagian ayat apa tis tisata asharo jadi orang tisatu asharin tapi tisata asharo jadi murakab anbak di hukama sangi sebagian ini pira ahli hikmah ail aulia teksi sebagian wali Dawe ingat nah takhiru jenis balana siro adulu kain bro-bro duso asikoro kan cilik-cilik Ya jenis balana duso cilik, ela tak tak duha Tegese aja ngitung sira ha ing sigor kok hitung siworon ing jajile. Fa innaha mengko satene asigor tata syak api dadi cabang-cabang mana Mana-mana min hasangi asigor apa itu pira-pira dosa albi baru kang gede. Iki jogeman nyebel dosa cile. Wes sepelano terus tetep dadi gede. Ya awak Dewi, umur 40 tahun, 45 nganti ke mus mesti gede ini dosane. Tapi <coughs> dina dosa sitok sak klereng wae mbok ping Masya Allah tenang. Cuma so, namun dicilak cilik, ya, kumpul loh, ah, anak. Sekadung gede, saya ini sekadung apa? Wa edon dan kelan meneh rubama ya kulo terkadang ono poso tubuh aku juga nek Allah Taala iku fitil kasihor ing dalam kono kono bisa ya jogeman nyepel ana dosa cilik iso wae dugane Allah Taala mergo ning kesalahan sing cilik ya mesti Wal makalah tu tema kala asaniyata asar kang walulas eh rolas iku ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la sohiro malis Ora ana cilik iku maujud malik sero senane terus menerus. Ra iso garani dosa cilik nak terus menerus dosa. Wa inna hamu kasatam ne sohiro fil muadzufati lan langgengno ala yang atas sohiro iku tak dulu. Iku dadi gedhe apa sohiro. Atas sira mung dadi apa sohiro dadi iku kabirotan dadi dosa. Wa idana halimana inna hasa temene sohiroh ala asmistidamatiha ing atase niat untuk komitmen rosno dosa iku tasiru dadi apa sohiro kabirutan dadi dosa gede ya cilik terus kan kepengen terus berarti dosa gede Inna atal mar'i mongko sak temene niate awalan fil dalam pira-pira maksiat anak ono kon niat maksiat tadi maksiat. Wong di niat dosa cilik terus yo akhirnya dosa terus. Wala kabiro talan orang ono dosa gedhe ku mujud mak istighfar sertane anak istighfar. Ayo tobat itu kisi tobat disuruh dia akan boro syarat itu. Pada tobat tamu satu tobat itu tampu iso lepas atau iso menghapus sopo tobat atau roti hati yang kasih kesalahan. Wa ing senang contoh nongko salah atau maksiat rotan kabirotan iku Jadi dosa gede kaya apa nak terus kowe ya cilik mesti dihancurkan begitu tobat. Cilik nak terus ya gede. Ini wis karuan. Ruya dan riwayat nopo, rawang riwayat nopo hadil hati gila hati, rawang riwayat nopo hadil hati saing hati, sopa telami imam telami anib ni abbasin saing imam abbas. Lakin fitak di jumlah til akhirat itu. Tetapi ini kelawan disikno jumlah sing akhir anil ula saing jumlah pertama Mana nih riwayat telami ku, la biro tamal istighfar, wala sohiro tamal isror. Sebagian riwayat kan, la sohiro tamal isror, wala kabiro tamal istighfar. Tapi sebagian rawi yang dimaksud diwalik la kabiro tamal istighfar wala sohiro tamal israr. Maksudnya kita mil jumlatil akhirah anil ula. Wal makola tu salisata asyaru tema eh, kola sing keterulas ini. Kila bin daun. Hamul arif astana. Ini, ini mungkin kalau ini satu makalah yang terakhir tengah sini Ini apa lo teman? Ini Hamul arif teh cita-citane wong sing ma'rifat billah. Iku mau asana, iku mau ngelem pengiran. Cita-citane wong sing arif billah mau kowe ngelem pengiran. Eh muradul iki tegese utawi orientasi ini atau karepe wong sing ma'rifat billah kita Allah. Allah wa ing atase Allah taala iku mau bijani di sifat, iku mau ngelem sifate Allah sing apik. Ngenyake sinten Ibnu Hajar ala sekolah ini waham hamuzah. Utai cita-citane wong sing zuhud. Iku adu amun jarum tok. Iki mulane iki makom dhuwur, mulane iki bar ngaji iki makom dhuwur. Dadi wong alim yo nyanyian. Jadi tapi nyanyian wong alim rasa ora niru, Pokoknya ben alim ngono ae nek iso. Kulo bali di mari. Misale kula, pulau nyontokno awak pulau? ora krana ujug, mereka sing pulau mun ngalami. Misalnya pulau dengan status arif, misalnya ora kudu tenang misalnya. Kue misalnya cerita Swargo swarga gue apa cerita? warga itu gaweane Allah. Wah, pinter akhirnya suara. Bidadari ini wayu-wayu warga, Makanan yang kono rata terbatas. Masya Allah. Zat kekuasaan yang mau. Kalau cerita, ya semua. Ngerokok itu panas. Panas itu tikel pitung atas panas dunia. Semua ini, Masya Allah. Allah kuasa tenan. Gawe kok mau. Tak menusul kurang iso. Gawe suarga menusul kurang iso. Oh cita-citanya wong arif bilang ngelem pangeran itu surat terlintas. berbusu agon rokok surat dipikir, pokoknya dekne senengane ngelem. Ngelem Malah nih wong pinter-pinter wong para pangeran nak muji pangeran lali, kulon sering buktekno. Imam Ghazali nak nggih mukadimah kitab tentang Ihya anggere muni alhamdulillah kula lali nganti kadang beberapa halam. Mergo asik muji pengen. Tapi nak cita-citane wong zuhud, wong zuhud ku sak ngisore wong arif. Anggere eling pangeran njaluk Orang kok ngelem pangeran itu. Mulai tiga ini swargo. buat zahid, hid zahid. Zuhat itu mufrate zahid, hid zahid. Oh swargo wakah widadarin. lu gusti kulo pun swargo. Mati ngomong. tadinya gue belajar aku aneh, Nak wong arif orientasinya ngalem pangeran. Nak wong zuhud orientasinya jah. Lo kandani api swargo lo. Masuk gusti kulo swargo permanil. Nak wong arif kok di pengiran. Reva, reva, suaraku itu wapi, widadara ini hati. Masya Allah, ma akdaru kawa cek puasa nih jenengan damel ngotot. Hebat tenan jenengan. Wow, iso gawe. Enggak. Kodang <laughs> tenan. Lah ke makam mau Arif yo ora, Zaid yo ora. Niku sing dipuji hikam. Ane ora hikam istilah luwe apik. Istilah hikam iku Al mukmin yashol husana ala wa an ayyaku nali nafsihi zakitun. Wong nak mukmin tenan iku sibuk ngelem pengiran sampai lali jatahe awake dhewe. Misalnya kados wong arif dan dalu donga ya Allah ya Rahman ya Rahim itu waswal kusna Anta Allah la ilaha illa anta Rahman Rahim al walikul kudus assalamu minul muhaiminul azizil jabbarul mutakabbir. Lu pulang ngrasakno tenan. Misalnya ngendikan assalam Dat sing selamat. Nggih Gusti, jenengan boten ngarah kena lara, kena penyakit. Jenengan nggak mungkin terkalahkan. Semua di bawah kendali jenengan. Maka faan tas salam, jenengan bener-bener dat sing selamat. Dunia sakit rusak, wali sakit rusak. Kullu syai'in halikun illa Sing selamat namun jenengan. al sing suci namun jenengan. Ulo kata kepentingan. Wong soleh sekalipun kata kepentingan. Engko klasik. Assalamu minul minul azizu jabbar mutakabir al khaliqul bari. Tuang stok. Ujuk-ujuk subuh. Nak wong zahid lagi lugu sedih. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Wes dongane nganti subuh. Nyifatine Allah mau loro. Paham ya? Tapi ora haram isi ya, apik ngono tapi kelasnya orang level. Mulane aku mau suaraku bareng Muzahid serepot. Ya kowe ora usah niru sing arep, engko nang nggo tok jebule atimu ora ya sing alami ya. Mulane awon nak nyindir ngoten walillahil asmaul husna fas'u biha. Allah kada asmaul husna. Kowe nak ndonga nyebut asmaul husna. Ora kok nyebut kepentinganem dhewe. Iku nak makome arif. Tapi nak makome zahid nyebut asmaul husna iku mau dinggo perangkat ape ngunduh kajate dhewe. jadi akhirnya ngelam Allah mau nggo modus paham gitu ya. Gue rasa tersinggung yang sama. Ketika ada di ilmu kok tersinggung, ilmu rasa tersinggung tersinggungan. Pak, nanti ngalam itu mau heboh heboh. Yang penting aja itu, Lagu itu paham Pak, ya? nah arif foras yang penting ngalami. Itu disebut apa? Hamul arif asana, wahamul zahid betul tapi udah apa ya mari fitnah. Iya. tapi kayak bener loh, jadi goblok kok nunggu dono akhirnya, paham ya? Goblok orang di akhir Nanti mau mulai waktu Robi Sydney, ilmu ilmu sing gue roro ternyata kayak sing raro. Nanti ketemu di Robi Sydney, dihamul arif atana. Cita-cita besar wong marifat bila ku atana mau ngelom pangeran toh. Muradul arifi utawi kersane wong sing arif billah iku mau athana iku ngelem ala Allah bijami di sifati kelawan sifat-sifatnya Allah sing apik. Wis kok kanjeng Nabi lak ndonga, Allahumma malakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. La nuqsi sanaan alaika anta kama atnaita ala nafsik. Unak oh, nak ngalem pangeran kondang tenan. Ya Allah, kula niku apa mau pertamane kadang nopo alhamdulillah hamda yuwafi ni'amah yukafiru majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma la nuhsi an alaika tidak terhingga saya muji engkau kama atnai ta'ala nafsi Kus wasik Nabi nak dungo pas muji pengiran wasik Nah aku kan gak Muka timah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu alaikum Allahumma ya Allah ikti hajatina ya Allah waktu sampai nawangi pas ngelem pangeran dingin tapi pas kabul hajat ya Allah ya Allah Masya Allah <laughs> jadi malaikat cah geblek ngelem pangeran orang kalimat bakas kajate ron lempir <laughs> celek jadi malaikat tapi iku apik, pira-pira ya, jaluk pangeran nang Gunung Kawi. Ngono kan mesti ana malaikat-malaikat wah aja ngawur. Pira-pira hmm. orang boleh sugihan ini mau gili. Lah waham Zaid itu cita-cita wong susu itu adu auto. Wong susu itu yang kuwaco tenan. misalnya tawaf ning Multazam. wes ngerti Multazam bekas Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nabi. Pertus pertama roh niki tempat mustajab kuwi. Mun niki jauh. Oh, cek mentalak. kulon mboten kok yakin jauh. Kalau tajam multazam mau ya Allah ini panggonan Nabi. tempat yang jenengan, si indah ya Ka'bah. Mulane Nabi ku nanti dol. bener dulu kaji pasti ini bener itu ana sanate. Tapi ngomong kaji ku adalah rapati apa? nih kan nak mau pertama rok apa kan Allahumma zid hadal baita ini ini sahur wa tadi bawa mahabatan kan ya Allah betuan dengan tambahi terhormat mahabatan wa tasrifan kan tak terus. Kan orang bakas kajate dhewe. Allahumma hadal baitu baitu wal haramu haramu niki baituka ini haramuka dengan tambahi kehormatan tanah haram tapi wong kaji-kaji rata-rata nak donga iku apa tapi nak ijazah nak ning multazam pas iku donga mustajab uh, dongane nganti masyaallah nah sak mutaife yo ngono pisan Mana kalau nengger kaji, semua tahu ngomong apa ya, biar nongak suruh-suruh tamu dewa. Sekarang karena gue nunggu gue apa, ramelo-melo pulang. Wahamul Arif Atanak, Wahamul Zahid itu ab. Ini ya, kalau mau ambil Zahid itu ya wong sing jual, wong itu wong apa? Eh muradu muridi, tegese utek karep yang sing mengo ani zaidi saking kadar Zahid ala qadril hajat yang atas kader hajat minat dunya. Bikol bilan atin mau adu aku jalu. Bahwa ada itu aku atau dulu kamu PDP lawa itu arah Tapi disuali maklan jalur perkara Indah kang sandingi Allah Minal bayi sangking api Wong jiwa tuan angkri ling pengeran Ling kajati jadi wong Jawa itu naik pangeran, eling apa? Kajar. Ya lu eh penggawean dari. Tapi nak wong arif eling eh, pangeran, eling eh, sifatnya Allah sing agung. Terus akhirnya bakas asmaul hus. Amlani walillahi asmaul husna badru. Nanti mau apa asmaul husna? Kajatnya apa? Asmaul husna gak Terus dari Ibnu Hajar Al Asqalani li anna hamal arif. Ora satene cita nih wong sing arif di roh baru, iku pangerane arif. Orientasine wong arif ku yo pangeran. Lah tawa ora ganjaran walal jannah talan ora suar. Tapi wa mazaidi eh wali anna hamazaidi lan cita-cita wong itu nafsu ibu wong dipikir awa wong. Awake dhewe eh manfaatu nafsi iki tegese manfaati awake dhewe wong minatra bisa ganjaran, wal jannah lan ibu. Jadi misalnya ini pengiran hit, zahid, suwargo itu enak. Iku lu mau suwargo. Waduh, awaif. Tapi nak wong arif dikandani, refarif. Suwargo itu wapi. Tajri minta dia anda. Wida dari ini yang Ya Allah, gusti cek kuasanya jenengan. Kalau damai mesti buatan sangat. Cek kuasanya jenengan. Cek jembari rahmatnya jenengan. Nantos damel suwargo. Wong kedai toat be jenengan gusti, tapi mun toat jenengan gaji suwargo, cek api aneh jenengan. Pokoknya rakober ngelam, awal ide rakober sing dilem pengen. Tapi wong zahid Anda ini swarga, pangeran ditindak. Mbok Gusti kudu. Repot repot wong zahid itu repot. Parah. Kulo merapat itu cocok, mana kulo sering kritik wujud itu perkara iku. dari saya kulo sering ngono. Tapi sih wujud kok dikritik terus. Saya mikir roto, alim aku ya, tangan dulu sementara paling saya alim aku saya mau nih ngawur. Tapi ya terus sambil itu mau baru baru langsung ketemu juga, gue orang arif malah gede urutannya jahit sih terus tarik. Tapi yang naik soleran ya leren saiki, memang. Kalau tadi tunda-tunda kebaikan, apa? Karena sisi naik dari derajat jahit menjadi derajat apa apa dari sok lakon selalu besar malah nih kulon uang gitu roh dungane kanjeng nabi jadi ketoro nak nabi ketoro nak nabi tenar dia kalau sudah beberapa contoh dengan nabi kalau gak ada ijazah saking guru-guru ngantos Nabi itu, Pokoknya yang khas Nabi. Wajar nak Nabi itu ketor. Dungan itu kadang sidik, tapi nak ngelawan pangeran. Misalnya ngerti. Kalau asal aku apa apalanya. Perkara ini al-arif hamuhu panjang pangeran. Misalnya kanji Nabi nak dungan itu. Allahumma ya man natarahul uyun wala tukhalitu huzunun wala yasiful wasifun wala tuhajirul hawasis wala tuhu ya'lamu mataqila jibbala makajir al-bihar wa adada qatril amdor wa adada warakil asjari wal jadi api jalur pengiran nak nyifati ya man latarahu liludat yang nggak bisa terdeteksi oleh mata ya man latarahu lil wala tu wasifun wala tu ghayyiruhul hawadith wala dur hidat yang nggak akan hancur tidak akan berubah dengan perubahan zaman wala tu ghayyiruhul hawadith wala dur ya alamu mata jibal zat yang menguasai jumlah gunung itu berapa abad itu dan dat sing ya alamu maka yilal bahri bahkan dat sing ngerti umpomo segoro itu ditakriu Allah roh jumlahe wa alamu warqal asjar bahkan dat sing ngerti jumlahi godongnya, jadi walhasil udah akhirnya donga mau ngelem pangeran ya manataru nataru uyun walatu khol, ngono wala ya semua lan riyen nggak pengen apa lo dongane nak penyitir tak apa rumah saku apa donga jebule ora ya terus alhamdulillah rabbil alamin <laughs> Nah, kue kan ora dungo ya Rabbil alamin salat sama aku ya Allah ikhtihad ya Allah mangis. Pas nyebut pangeran dingin nyebut kajate drama. Iya. Bayangno iku nak malaikat Jibril perso. Celek. Tapi pun lebih di bangun Gunung Kali, paham ya? Mungkin Hamul Arif Astana, ya, Wahamul Zahid, Berkul di Annal Hama Arif Rabbahu, Wahamul Zahid Nafsuhu. Ya, di anak hamal arifi koron satu nih cita cita nih sing arif urok tuh ini harokatnya salah miskin sih kan kok imun dong miskin jadi kobari indah gitu wah Eropa. Di anak hamal arifi koron satu nih cita cita nih sing arif urok tuh wah bu walal jam. Nah, tapi kan orang arif udah ya, paksa mau malah pangeran dah ngomong oh, aneh orang makome tiga ya, yoga yoga malah kelengkap malah repot. Wa muzaiti te orientasi nusisio itu naf Mana nafsu orientasi wong zuhud itu mikir awak eh, eh manfaatu nafsi manfaatnya manfaate awak dhewe niza minat sawab disanging ganjaran wa jannati lan Ini kemana ya tadi contoh gampang wong seneng Quran. Ketika kita seneng Quran kok makome zuhud. Langsung pikiran pikirannya, wah aku nak seneng Quran, apa Quran untuk syafaate Quran. Nanti syafaate Quran aku ra mlebu neraka. Ya apik. Tapi nak arif kok bareng seneng Quran. Wah, bala kowe kelas tinggi. Hujae kelas tinggi. Orang bakal menungso lagi Quran. Kalam kok api ini. Akhirnya rako berjaluk HED ini sebagai yang seneng Quran, mau kau bernyifati indahnya Paham ya Jadi ya kaya kue lah, misalnya uang seneng gurunya tenang kan guru kue alim alama gitu. Tapi nak uang zahid cuman guru, beri jasa. Pokoknya pikirannya kudun ento, pikirannya kudun apa? Lah hubungannya zahid Pengeran pangeran pokoknya ento, pokoknya apa? Jadi kalau nak dulu dungane Nabi, masya Allah, nak ngelam pangeran. Ya sing karwan gak pali wong akeh. Alhamdulillah hamdai wa fi ni'amahu wa idafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. La nuhsi sa'anan 'alaika anta kama ala nafsi. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa fi afika an uqbatika wa bika minka. Kowe kuwabe nak ngelem pangeran terus larut. Nah, itu sing disebut melane kula niku asline ulama sing mulang kita iku wong arif kabeh. Jajal delok. Nak rukuk kita mau kon latihan ngomong subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Engko sujud yo ya mau kon ngendikan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu meskipun kabeh ulama ngendikan sujud itu tempat paling mustajab. Mulane ke aki-aki ndonga. Tapi kita mau diajari mbek guru-guru kita kon Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gusti jenengan maha suci, jenengan ku a'la, jenengan udzat sing luhur wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Engko misalnya kita itidal mau diwari mbek guru-guru kita, sing sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itidal gagah ngadep gagah mau madep ya Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milul ardi wa mil ta min syai'im jenengan kagungan puji sing ngebeki langit bumi. Nak tesih kurang, beki napa mawon sing urung. Nak jek kurang sak ngisore niku malih. Pun pokoke lakal hamdu mil samawati wa milul ardi. Sing ngebeki langit bumi wa mil umasi tamin saim badu. Dan sing ngebaki makhluk sak liyane langit. Nak langit bumi dereng cukup Gusti nggih muji jenengan. Gesak dhuwure niku. Wes makhluk napa mawon sing cipta ciptakno kabeh nunjukno nak jenengan lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'im Iku arif. Lah berhubung sampai anak itu wis ngono berarti arif. Paham ya? Paham ya? Bagus iku paham ya. Lama ini sampai anak sujud muni piye? Subhan rabbil ala. Ora donga to? Berarti wis arif. menurut napa? Enggak ya wono nek pas tahiyat yo ya mau muji pangeran. At-tahiyatu te biro-biro rubo-rubo at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Terus eling kanthi Nabi sebagai wasilah. Assalamu alayka ayuhan ya nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Lagi assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Berbalik nih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala imam. Justru kita ora nyebut hajat kita nunjukno kita seneng Allah. Bar seneng Allah seneng kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Bariku syahadah, bariku eling kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Awai ura dibakar. kepak soba. bakas ngok nih guri-guri. mau Allah ma ini auzi bika fitnatil mahya al mamati fitnatil masihid dajjal terus salah. Kalau kalau kesunatannya ya langsung salah. Mau sampai jumlah takiat ngelem pangeran, iku kalah panjang bik jumlahe proposalnya kowe donga ngono lho Pak. kesunatannya takiat kalau kalau tasiate panjang dungane cek Ojo kok tasiate dingin baru mulai dungo. Seri serius juga fair. Mengajar ala sekolah ini nak nujuk no kelas itu. Hamul Arif Asana, Wahab Zahid. Juga cukup mantu keting keting mau sih yo, terus gue gue terus juga tuh keting Terus Fafar kun <laughs> dari Senawi Banten. Fafar kun benaman himmatuhu al-hur waman himmatuhu Pak fafarkun monggo iku beda banget fafarkun monggo iku beda banget benaman antarane wong atau sampai waca fafarik nggih sami mawon ya ya sing gampang ya diwaca fafarik monggo beda nama sira benaman antarane wong himmatu kang kita cita-citane man mual turu ngeloni didadari wong saya itu pecundang wong kepet diceritani Allah swarga ini akeh terus kepengen nang ngeloni bidadari cek nemen nih Waman lan wong himatu kang uti cita-citane man rohku suturi ketutup kebukae pira-pira tutup. Artinya nak wong arif bareng diceritani Allah gawe swarga berarti Allah kuwasa. Gusti jenengan gawe swarga ape berarti jenengan hebat. Kulo kepengin roh jenengan Gusti. Iku cita-citane arif. Lah bareng saya diceritani swarga ke widah gede Gusti, pira-pira Terus nangkepin kulo keloni lah iki iya, mari perkara. Nah, kue kafe aku pengen warga pengen nang mangan enak kan, pengen di bujo ayu bosen di bujo elek tek tuju, nah, nah. masya allah, masya allah. Mana disebut fafar kun bena muto fafar, muto fafar kun sami mawon ya. Bena man himmatuhu alhur, waman himmatuhu rokus sutur. Mana rokus sutur kau bukae tutup, mana nih an nagor ilawat cihil kari. Iku ningali wajahnya allah tuh Jadi sobo pikir kan, Lalu kalau suwon gitu, nak dungo, nu kalau suwon sangat gitu. Bos latihan sidik-sidik. Nak nyifati Allah sing panjang, gua nak dungo nu sak kadari. Bapak kalian maling, nak nyifati Allah sing panjang, kok dungo bisa kadari. Wah misalnya niru Nabi lah. Nah, Nabi Khidir malah niku wau sing si ijazah nol wau, yaman nah, sampe nafal tapi yo. Ya man la tarokul uyun, wala kukhori wasifun, wala tuhoyirul khawatisu, wala tuhur. Ya alam wa sakila jibara maka ya lal bihar wa adaka qabil khasir wa adaka orang khasir wa adaka Malah duhari Nabi wonten sing ngeten. Kulo nate waca duhari Nabi hibir sing tengene kitab-kitab wonten sing ngeten. Eh zat sing ora samar tenggene kulo. Kaya ora samare dhuwure langit. Dados intine ku nyifati Allah niku ya Allah jenengan niku boten samar nopo sing kula karo. Iki kaya istilah pangeran niku inna wa la yaqfa ali syai'un fil ardi wala bisama. Jadi kita niku kudu dilatih, pokoke nak ndonga niku nyifatine Allah sing tenanan. Mulai disebut walillahil asmaul husna fatuhu biha. Allah ku kagungan asmaul husna. Kowe nak ndonga yo ya nyebut asmaul husna. nih kira nyebut asmaul husna berarti kowe istighol bijamili sifati. Berarti kowe sibuk nyifati Allah. songo itu kan jodoh. Apa mana nak kabeh buat jiwai, mau misalnya assalam jenengan kat sing selamat. dia ya mesti mawon jenengan selamat karena tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan jeneng. Jeneng. Mesti wae jenengan kat sing al mukmin zat yang memberi rasa aman. Tentu mawon jenengan yang berhak memberi rasa aman ke kita. Karena kita semua ini dalam bahaya kecuali jenengan selamat. Terus ngoten terus. Sampai akhirnya selesai. Itu disebut walillahil asmaul husna. Fatu. Malah lagi kita orang golek asmaul husna sing ismu adum di sing paling Nah, nah wis roh rasa kangenan nyebut sangat pelosong cukup sih wis efektif yo malah efektif bareng efektif dia semua aneh-aneh. orang ini kowe ya, nanti teman pangeran di nyifati pangeran orang ono bodoh. Asik. Ya napa? Nek eh, asik iki tiga ya, nggone ceritanya tentang akhir surat Hasyr. Allah ku sapa wa Allah ilah ilah ilah, hu alimul ghaibi warahmanur. Allahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus salamul mu'minul mu'minul aziz jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wa huwal khaliqul darul musabbirul lahul asmaul husna. Jadi tambah malih sabduhu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal hakim. Maka ono dongane blas. Dadi bar muji pangeran ini ngene Allah ku zat sing kabeh langit bumi maca tasbih. Wa huwal azizul hakim kon ngundang sik mangan ra sido disalami tempel di mergo ra ndongakno sing ngundang. Tapi nek ning gone wong arif biasa. Ya iki dapal lho Hamul arif atana. Nggih wa hamuzahid atwa wal murmur.